Lidzalika oleh karena itu ma fassalahu Allah taala Allah tidak memerinci Allah tidak menjelaskan secara terperinci maka halahu apa yang dihalalkan oleh Allah di kitabihi di dalam kitabnya jadi karena asalnya adalah halal maka tidak dijelaskan secara terperinci oh yang halal itu demikian demikian demikian karena asalnya adalah halal bihilafi ma harrama. Ini tentu berbeda dengan apa yang Allah haramkan. Kalau sesuatu yang Allah haramkan itu diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad fassalahu Allah taala. Maka sungguh Allah telah memerincinya, menjelaskan secara terperinci. Wa rasuluhu dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman sebagaimana di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-119 kata Allah Subhanahu wa taala waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa matturirtum dan sungguh fassala Allah telah memerinci lakum untuk kalian semua ma harrama 'alaikum apa yang Allah haramkan atas kalian illa maturidum kecuali yang kalian terpaksa dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerinci dalam Al-Qur'an apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga tentang apa yang Allah haramkan diperinci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Qala Allah azza wa jalla Allah azza maha perkasa wa jalla maha agung berfirman Hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul hinzir telah diharamkan atas kalian bangkai dan darah juga daging babi wa ma uhilla li ghairillahi bih dan apa saja yang dia disembelih untuk selain Allah wal munkhaliqatu dan hewan yang mati tercekik wal mawqudatu hewan yang mati dipukul wal mutaraddiyatu hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi wan natihatu dan hewan yang mati karena tanduk hewan yang lainnya wama akal sabu'ul dan apa saja yang dimakan oleh hewan-hewan buas illa ma daqaitum kurang tambahkan illa ma daqaitum kecuali jika kalian sempat menyembelihnya illa ma daqaitum tambahannya kecuali jika kalian sempat untuk menyembelihnya dengan cara yang syar'i maksudnya apa jadi hewan yang dia tercekik jika dia belum mati boleh disembelih. Hewan yang dia terpukul kena pukul dengan keras jika dia belum mati boleh disembelih. Demikian juga hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi dia hanya luka belum mati boleh disembelih. Demikian juga seterusnya jika sempat disembelih boleh. Wa ma nubiha 'ala nuzubi dan apa saja yang disembelih untuk berhala-berhala ini juga haram hukumnya. Jadi hewan ini halal tapi disembelih untuk berhala. Dan ini banyak sekarang ini. Mereka menyembelih hewan untuk berhala-berhala. Nauzubillah min ini Di beberapa tempat biasanya pada saat satu Muharram, satu suro itu biasanya mereka menyembelih hewan-hewan tertentu. Kalau di desa Menang Kabupaten Kediri di sana itu nyata sekali setiap tanggal satu Muharram kalau mereka satu suro itu mesti mengadakan acara di situ. Jadi sore pagi harinya mereka mencuci petilasan-petilasan yang dianggap keramat. Setelah itu disembelihkan hewan. Kadang sapi, kadang kambing. Kalau pas rezeki mereka banyak, mereka nyembelih sapi. Kalau rezeki mereka sedikit, mereka nyembelih kambing. Dan dipersembahkan untuk berhala-berhala mereka. Ini diharamkan, tidak boleh dimakan. Kemudian Allah nyatakan di situ wa an bil azlam dan apa saja yang kalian peruntukkan untuk mengundi dengan anak-anak. Dari -anak. yang demikian itu adalah perbuatan kefasikan. Itu perbuatan kefasikan semuanya. Fatuh kata beliau, maka diambil min hadil ayati dari ayat ini al muharramati al muharramatu hal hal yang diharamkan. hadi antaranya yang pertama al maitatu. Yang pertama adalah maitah bangkai. Apa yang dimaksud bangkai? Supaya kita paham ya. Bangkai itu apa? Wahia mamata yaitu hewan apa saja yang mati ini saya baca ada beberapa kadang-kadang itu penerjemah yang kurang bisa membedakan hewan itu mati atau meninggal. <laughs> Nah, jadi hewan itu bukan meninggal tapi mati. Saya baca buku itu ada yang tulis hewan yang meninggal. Jadi kurang tepat ya. Oleh karena itu penerjemah itu harus ngerti. Bisa ngerti selain dia ngerti kaidah bahasa Arab, harus ngerti kaidah bahasa Indonesia. Ini digunakan untuk hewan atau untuk manusia. Seperti dalam bahasa Jawa ya, kalau anak bayi dikatakan sirai bayi ya. Kalau kambing jalan sirai wedus ya. Tapi ndas ya, ndas. Tidak boleh. Aku mau maaf sirai wedus nggak boleh, tapi ndas. Jadi jangan dibalik, ndasnya bayi gitu ya. Nah, ini kaidah-kaidah seperti ini harus paham ya. Nanti antum kalau jadi dai jangan keliru hewan yang meninggal dunia atau apa. hatfa antihi hatfa antihi artinya menikmati dengan sendirinya hatfa antihi ini nggak bisa diterjemahkan satu persatu mati dengan sendirinya min ghairi zakatin tin dengan tidak disembelih dengan cara yang syar'i wa al baitatu. Demikian juga yang termasuk bangke itu adalah minal mul minal munkhaniqati yaitu hewan yang dia itu matinya karena tercekik atau terjepit. Ai al maitatu yaitu bangke. Bi khanqi dengan dicekik dengan tangan. Au hablin atau dijerat dengan tali lehernya au idkhaliha ra'siha ra'saha bi syai'in dayyiqin atau kepala hewan itu dimasukkan ke tempat yang sempit fatah jizu an ikhrajihi kemudian hewan itu tidak mampu mengeluarkan kepalanya hatta tamuta hingga mati maka seperti ini dihitung bang ada loh kita kadang-kadang melihat ayam itu kandangnya itu kan eh, kejepit kepalanya di situ kalau dia mati di situ bang tapi kalau pas kejepit, dia luka kemudian disembelih, maka dia bukan kanker. Jadi kadang-kadang kejepit di situ. Kadang kakinya, kadang kepalanya kejepit di kandang ayamnya itu. Maka ini disebut al-munkhaliqah. Jenis bangkai yang pertama. Yang kedua, al-mauqudatu al-maitatu yaitu bangkai bisa babi berbi yang mati disebabkan karena pukulan biason dengan tongkat au hason atau dengan batu au khosabatin atau dengan kayu sebatang kayu ini dikatakan mauqudah jadi dia matinya karena dipukul dipukul entah dengan tongkat atau dilempar dengan batu termasuk ini apa orang yang ngetapel itu eh, burung diketapel kalau dia langsung mati karena ketapel itu bagaimana bangkai dia hukumnya karena batu Makan. Kemudian yang ketiga al itu yaitu as-saqitatu hewan yang jatuh min uluwin dari tempat yang tinggi. Kajabalin seperti jatuh dari gunung. Mungkin nggak hewan jatuh dari gunung? Mungkin. atau karena di sini nggak pernah lihat hewan naik gunung ya kan? Nah iya, saya sering lihat ya, hewan itu kambing naik gunung, jadi dia naik gunung-gunung gitu. batu itu naik. Nah, naik gunung dia, gunung-gunung batu. Karena di gunung itu banyak ini seperti rumput-rumputan kering. Dan kambing di daerah Mekah sana itu senang dengan rumput-rumput kering itu. Ternyata kalau dimakan tuh menggemukkan badan, padahal kering, gak hijau. Itu menggemukkan badan, subhanallah. Karena dia lebih manis daripada rumput yang hijau rasanya. Dan ini tanyakan kepada para peternak ya kan makanan kambing dan kelinci itu betul. Loh, di Saudi Arabia kambing biasa makan kardus biasa. Kardus kan dari kayu itu asalnya. Dimakan oleh kambing. Subhanallah. Dan di sana kambing di sana tidak seperti di sini kurus-kurus. Subhanallah. Iya. Padahal makanannya terbatas itu saja. Tapi gemuk-gemuk badannya. Dan dia sering naik-naik ke gunung. Nah ini kalau jatuh kemudian mati, maka dia bangkai. Aujidarin atau jatuh dari tembok aus sathin atau jatuh dari atap maka seperti ini bang bangkai an hatu yang tertanduk wahiyallati tanha ghairuha yaitu hewan yang dia ditanduk oleh selainnya fatamu itu maka dia mati karena ditanduk ini juga bang bangkai jika dia mati karena ditanduk oleh hewan yang lainnya maka bangkai wa yulhaqu bil maitati digabungkan termasuk bangkai makutia minal bahimati apa yang dipotong dari hewan ternak jadi hewan ternak dia dipotong bagian tubuhnya diambil dagingnya ini termasuk bang bangkai apa ada yang seperti ini ada orang Arab biasa melakukan ini wahia hayatun ketika dipotong itu hewannya masih hidup misalnya unta masih hidup itu punuknya itu Aslimahnya tuh dipotong. Kambing masih hidup, tahu kambing kibas? Kan gede tuh. Apanya ekornya itu Untuk sop buntet enak itu. Maka dipotong ekornya saja, diamputasi itu. Itu haram. Ketika dia masih hidup, tidak boleh dipotong. Kalau dipotong bagaimana? Haram. Orang Arab jahiliyah begitu makanannya. Jadi supaya untanya awet, dipotong punuknya saja. Mungkin nanti biar tumbuh lagi punuknya. Allah <laughs> Allah, saya tidak tahu itu. Iya. Tapi potong bononya. Orang Arab jahiliyah melakukan hal itu. Dan kambing ekornya. Ekornya kambing kan banyak anunya itu. Dipotong oleh mereka. Maka haram. Dalilnya mana? Disebutkan di sini li hadis Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu an berdasarkan hadis Abu Waqid al-Laitsi. Semoga Allah meridai beliau. Qala Beliau berkata, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata." Rasulullah datang di kota Madinah. Wa bihan nasun. Dan di kota Madinah ada orang-orang yang mereka itu ya'muduna ila al yadil ghanami wa aslimatil ibili. Mereka biasa menyukai ekor-ekornya kambing dan punuk-punuk unta. Kemudian apa yang mereka lakukan? fayajubbunaha kurang ya titiknya ya kasih titik fayajubbunaha mereka kemudian memotongnya jadi ekor kambing itu dipotong dipotong kemudian punuknya unta aslimahnya unta dipotong faqala Rasulullah SAW maka Rasulullah bersabda mengetahui hal itu Makuti apa yang dipotong minal mati dari hewan ternak yang halal wahia hayatun sedangkan hewan itu masih hidup fahiya maitatun maka itu bang bangke. Sehingga ini orang-orang yang menyembelih hati-hati. Kalau kita menyembelih sapi atau kambing, jangan mulai dipotongi sebelum betul-betul mati dia. Dan saya sudah menyampaikan ya dalam kajian-kajian saya bagaimana kita berbuat ihsan walaupun pada hewan. Yaitu dalam memotong pun setelah kita potong pegangi dulu biarkan darah habis mengalir ya kan? sampai habis dan biarkan dia tenang dulu sampai betul-betul mati jangan dipindahkan dulu ini perbuatan ihsan dalam menyembelih sehingga orang yang menyembelih banyak hewan misalnya waktu itu kurban itu setelah hal tanggal 10, 11, 12, 13 itu jangan dipindahkan tapi dia buat lubang yang lain lagi sehingga yang ini biarkan diam dulu sampai betul-betul mati baru kemudian kita potong-potong dagingnya seperti itu karena khawatirnya dia belum mati seperti itu yang dilarang dalam Islam. Sehingga ini adalah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmadu diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhum. Yang kedua, dalam ayat tadi yang diharamkan kalau yang pertama apa? Bangkai. Yang termasuk bangkai adalah potongan dari hewan yang masih hidup. Kemudian yang kedua yang diharamkan adalah adamu, darah. Darah yang bagaimana yang diharamkan? Tidak semua darah. Darah yang bagaimana diharamkan ini? Sebab ada darah tapi tidak haram. Apa itu? Dua. Ada hati dan limpa. Ya, hati dan limpa itu darah tapi tidak haram. Tapi darah yang di sini adalah air al masfuhu. Jadi darah mengalir itu yang diharamkan. Dalilnya kama fi qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala au damam masfuha atau darah yang mengalir itulah yang diharamkan. Jadi didih yang biasa dijual di masyarakat Jawa atau kalau di luar Jawa bagaimana? Di masyarakat Jawa orang biasa kalau nyembelih sapi itu saya dulu masih kecil sering lihat jadi di kepalanya itu dikasih kotak kayu untuk dia memasukkan apa darah itu biar mengalir di situ. Setelah itu dibiarkan membeku, nah setelah itu diiris-iris digoreng. Ini haram, didih seperti ini. Katanya untuk obat kurang darah. Iya, orang Jawa katanya untuk obat kurang darah. Kita tanya, untuk apa ini? Tidak dimakan untuk obat orang yang kurang darah, yang lemas-lemas itu. Ini bukan menambah darah, ini. nambah penyakit dia. Iya, iya tak? Kan darah itu tempatnya penyakit. Antum perlu tahu baca bukunya para ulama. Kenapa darah itu diharamkan oleh Allah? Kenapa darah harus dialirkan dan dibuang? Karena darah itu tempatnya penyakit. Akan menular ke situ. Apalagi sapi sekarang banyak yang sakit itu. Sapi yang punya penyakit, ini bahaya. Sehingga bukan kesehatan yang didapatkan, tapi malah penyakit yang didapatkan. Sehingga darah itu haram. Dan kalau ada orang dia jualan seperti itu, jangan makan di warungnya dia. Sebab dimungkinkan wajannya itu belum dibersihkan di kuat orang yang lain. Maka jadi haram semuanya. Bisa dipahami? Nah, beberapa penjual nasi goreng hati-hati. Itu dia irisannya bukan irisan apa namanya bukan isiran hati tapi irisan darah kalau bilang kita tanyakan kalau agak meragukan karena hati dengan darah jelas beda jelas lebih kenyal hati ya kan kalau darah tidak kenyal dan tidak ada seperti apa namanya di dalam itu kalau darah tidak ada rongga-rongga seperti hati kan ada ada rongga ada serat-seratnya ini tidak ada ini ciri-ciri kalau itu adalah bukan hati tapi darah bilang tidak boleh dimakan haram hukumnya yang ketiga, yang haram dari ayat itu adalah lahmul khinziri, daging babi. Babi apa? Para ulama menjelaskan, tidak ada di situ ya penjelasan para ulama. Babi apapun yang jinak maupun yang liar. Kalau babi jinak ya babi itu. Kalau liar apa namanya? Celeng. Celeng, gitu. Celeng. Saya bawa bukunya Ustadz Abu Ubaidah Yusuf Asidawi dan Ustaz Abu Abdillah Sahrul Fatwar yang berjudul Indahnya Fikih Praktis Makanan, beliau menyebutkan tentang babi ini. Ucapan yang bagus sekali yang beliau nukil dari ahlinya tentang babi, bahayanya babi, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang babi. Saya bacakan saja ya. Buku beliau. Beliau berkata, daging babi baik babi peliharaan maupun liar dan mencakup seluruh anggota tubuh babi termasuk minyaknya minyak babi haram sebab ada minyak oles itu dari babi dibikin dari babi Ibnu Hazm dalam Al-Fisal berkata tatkala menyebutkan salah seorang Mu'tazilah bernama Abu Ghifar berkata dia menganggap bahwa lemak babi dan otaknya adalah halal jadi Abu Ghifar ini orang Mu'tazilah wajar orang Mu'tazilah seperti itu tidak mau pakai nas tapi pakai akal maka Ibnu Hazm lalu berkomentar ini adalah kekufuran yang nyata. Seorang yang menghalalkan babi kekufuran yang nyata karena menentang apa? Ayat Al-Qur'an. Nas. Maka apa yang dikatakan oleh sebagian kalangan bahwa Dawud Ad-Dhahiri mengharamkan daging babi saja, adapun selain daging hukumnya boleh, ini ucap ucapan ini perlu dikoreksi ulang. Sebab Ibnu Hazm sendiri dalam kitabnya Al-Muhallal menukil ijma tentang haramnya semua bagian babi. Jadi para ulama mengharapkan semua bagian Nabi haram. Padahal beliau adalah orang yang mengerti tentang madhab Daud. Seandainya saja beliau menjadi sini, saya beliau akan membantahnya dengan perselisihan Daud. Maksudnya ini madhabnya Daud Ad-Dahiri mengharamkan semua bagian dari babi. Sebagaimana juga pengikutnya itu Hazm rahimahullah taala. Tentang keharamannya telah ditandaskan dalam Al-Qur'an, hadis dan ijma ulama. Imam Az-Zahabi berkata, saya tidak mengira ada akan ada seorang muslim yang dengan sengaja makan babi. Kata beliau, Imam Az-Zahabi. Karena yang memakan babi hanyalah orang-orang zindik, jabaliyah dan tayaminah yang keluar dari Islam. Jadi orang yang makan babi itu orang yang zindik, orang yang keluar dari Islam. Dalam hati orang-orang yang beriman makan babi lebih besar dosanya daripada minum khamr. Jadi orang beriman itu makan babi dosanya lebih besar daripada minum khamr dalam hatinya mereka. Sekarang beliau menyebutkan hikmah pengharamannya karena babi memiliki beberapa sifat berikut ini. Yang pertama, babi adalah hewan yang sangat menjijikkan. Oleh karena itu, makanan kesukaan hewan ini adalah barang-barang yang najis dan kotor. Saya sebutkan ya, babi itu suka kalau ada kotoran manusia, misalnya anak kecil buang kotoran aja di situ, langsung diroyok sama mereka. Itu babi. Demikian itu babi makan makanan yang kotor, najis. Kemudian kedua, daging babi mengandung satu virus tunggal yang dapat mematikan dan mengandung penyakit ganas yang sulit obatnya bagi si pemakan, sebagaimana terbukti oleh riset kedokteran. Yang ketiga, salah satu sifat babi adalah tinggi sahwat. Ini sifatnya babi. Sehingga babi itu ya, nah untuk bilang ini ya, sehingga babi jantan menaiki babi betina yang sedang makan rumput jadi babi betina makan itu dinaikin, ditunggangi oleh dia. Maksudnya karena sahabatnya tinggi. Kalau hewan yang lain, kalau ada manusia misalnya atau hewan lain misalnya ayam betina lagi makan, tidak akan diganggu dulu. Kalau sudah nggak makan, baru dia mendatangi ini. Ini babi tidak. Dalam kondisi pasangannya itu makan rumput, itu dihubungi di situ. Kemudian bahkan sekalipun si betina telah berjalan beberapa meter, si jantan akan terus menungganginya maka perhatikanlah orang-orang barat Kupang. Adakah kesamaan dengan babi? Eh? Lebih parah mereka daripada babi. <laughs> Ya kan? Lebih parah mereka daripada babi. Nah, untuk bilang gimana? Kenapa lebih parah? Mereka orang berakal melakukan hal itu. Babi tidak berakal melakukan hal itu. Lihat orang-orang barat. Disebutkan di Perancis itu di tempat-tempat umum seperti apa namanya? Seperti di taman-taman kota. Itu kata teman saya dari Perancis itu, di situ satu perempuan lawan dua laki-laki. Tidak malu mereka, tidak banyak orang. Nah, itu bilang bilang gitu. betul-betul jadi virus babi ini dan makanan dari babi ini membuat pelakunya demikian. Oleh karena itu nanti akan kita sebutkan kenapa kita dilarang makan makanan yang haram diantaranya ini sebabnya. Kemudian beliau mengatakan sedikit saja ya. Oleh karena itu penelitian telah menyibak bahwa babi mempunyai pengaruh dan dampak negatif dalam masalah ifah kehormatan dan kecemburuan sebagaimana kenyataan penduduk negeri yang biasa makan babi ilmu modern juga telah menyingkap fakta tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu tidak kemudian sesuatu itu pokoknya yang diharamkan itu ada manfaatnya kemudian diharamkan tidak demikian tapi sesuatu yang diharamkan itu pasti banyak madorat dan bahaya bagi kesehatan kita insya Allah kita lanjutkan setelah sholat asar masih dalam pembahasan makanan-makanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.